Bu Ati selamat siang Ibu,、uh, eh, Lady Gaga itu kan menyatakan kalau dia itu pengikut setan dari gereja setan、uh, eh, kenapa kita mengundang yang berasal dari setan gitu loh dia nyata-nyata menyatakan dia itu dari gereja setan gitu loh baik ya itu aja terima kasih Bu Ati Pak Victor selamat siang selamat siang Ibu komentarnya Iya, saya cuma bilang aja Menteri Agama itu sebenarnya dia yang gatel. Kenapa segala sesuatu harus dilihat dari seni seksnya gitu. Bukan diambil dari ada sesuatu yang akan dibawa ke Indonesia untuk membuat kita anak-anak muda supaya lebih, lebih berkreatif. Bukan dilihat dari rusakan moral. Moral yang paling rusak itu terjadi di korupsi. Jadi menurut saya Pak Syedal Mahali aja dia aja yang gatel mbak. Melihatnya Lady Gaga mungkin dia ingin lihat sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Victor. Pak Hin selamat siang. Selamat siang Ibu. Silakan. Eh, saya sendiri sih sebetulnya bukan penggemar Lady Gaga ya, saya penggemar Ajis Gaga. Jadi <laughs> hmm, kalau menurut saya kalau putih-putih lah dia mau Dion ya kita nggak usah nonton, nggak usah beli tiket. Eh, ya udah aja dia dia mau itu apa namanya eh, konser ya silakan aja. Nah kalau itu saya ingat lagi jadi pembicaraan Bapak Presiden almarhum Gus Dur tahun 2006 bulan Juni di Wisma Palak bahwa kenapa Indonesia rawan bencana alam gempa bumi, tsunami, ya karena Ratu Kidul, Ratu Laut Pantai eh, Selatan marah karena dia dipaksa pakai jilbab. Terima kasih. Terima kasih Pak Hin. Pak Joko selamat siang. Siang, kalau kita perhatikan belakangan setengah tahun ini kesannya eh, banyak masalah yang di blow up dari BPK dan sebagainya itu eh, rasanya untuk supaya konsentrasi rakyat ini dipecah belah sehingga ada sesuatu masalah besar yang diumpetin kesannya begitu mungkin menghindari ada layangan yang di di Monas kan makasih baik terima kasih Pak Joko Pak Jimmy selamat siang siang komentarnya Pak sama nih、uh, eh, nada saya apa eh, saya punya pikiran pejabat sih kita nih parah mereka ini orang yang tak punya kompetensi tapi bisa duduk kepolisian, menteri agama itu bisa berani sembarangan ngomong atas desakan ini dan itu padahal mereka ini seperti kita pernah baca di media instansi yang termasuk paling tinggi korupsinya di dalam Departemen Agama mengenai haji dan lain-lain urusin dulu dong urusan itu diri sendiri bersihkan eh, urusan di luar ini mengenai orang pakai bajunya copang cantik jangan diomongin dan jangan diurusin terima kasih terima kasih Pak Jimmy Bu Heni selamat siang silahkan Ibu selamat siang ya komentarnya Ibu Iya, Mbak, eh, kalau untuk konser itu saya rasa nggak apa-apa ya. Masing-masing anak-anak itu kan sudah dididik oleh orang tuanya dan mereka bisa eh, ngambil sisi positif dan sisi negatif gitu. Jadi ya nggak usah di, dipermasalahkan untuk nggak datang ke sini gitu. Baik, terima kasih Bu Heni komentarnya dan Pak Sony silakan. Ya, selamat siang. Siang Pak. Saya cuma mau komentarin ini petinggi bangsa kita ini kurang gawe semua yang begini yang diurusin gitu nah, urusan yang jauh lebih penting masih banyak urusan ekonomi urusan sosial politik dan lain sebagainya jadi gajah itu siapa sih gitu dia mau konser dia mau apa bekasnya itu batasan kalau dia melanggar begini itu nah, begitu aja ya nggak perlu segala pihak rame-rame komentarin nggak perlu segala pihak rame-rame bikin kontroversi coba fokus ke yang lebih penting lah. Ya, halo dengan Pak siapa? Pak Joni. Pak Joni, silakan Pak. Ya, uh, kalau menurut saya Bang, eh, ya saya juga eh, lihat juga ya topiknya itu ya. Memang mendingan ya, pemerintah ngurusin itu juga apa namanya kayak krisis energi ya, yang persediaan minyak itu sudah menipis sekali. Itu harus dibesarkan, misalnya kalau enggak dalam 10 tahun atau 10 tahun kita akan krisis dan sangat ini sangat krusial kenapa nggak mengembangkan yang namanya energi nuklir gitu ya yang murah dan eh, tidak terbatas jadi saya heran dong ngurus ini orang-orang nuklir banyak yang hambatannya gitu jangan ya. orang orang dari bodoh dari mana mana padahal ribuan insinyur nuklir kita itu sudah siap sudah menjalankan cuma kata sekelompok orang aja jadi gak jadi soalnya soal k itu juga sepertinya sudah ditutup aja lah Artinya kalau memang sudah nggak eh, relevan lagi untuk jadi pro kontra, memang kenapa juga eh, mereka nggak datengin yang penyanyi bagus seperti Britney Spears atau yang eh, penyanyi-penyanyi lain itu kan banyak sekali yang nggak menimbulkan resistensi gitu. Terima kasih.